menjadikan perhatian kita bersama dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk mengambil faedah dari apa yang telah kita bahas dan semoga Allah Jalla fi'ula juga memberi kemudahan kepada saya untuk bisa menjelaskannya secara ilmiah berdasarkan dalil-dalil dari kitab Allah dan sunnah dan keterangan dari para ulama' Sebelum kita memasuki pembahasan tentang berbagai tuduhan yang disandarkan kepada as-salafiyah dan jawaban-jawaban terhadapnya terlebih dahulu kita perlu mengetahui tentang apa itu salafiyah? Apa itu ad-da'wah as-salafiyah? Yang dari penjelasan tersebut kita bisa mengetahui dan mengidentifikasi tentang dakwah salafiyah tersebut. Apakah as-salafiyah itu merupakan sebuah pemahaman yang hak atau sebaliknya sebab kita memperhatikan apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin berupa kontroversi dan silang pendapat yang terjadi di antara mereka antara yang membela ad-da'wah salafiyah dengan mereka yang menganggap bahwa ad-da'wah salafiyah adalah dakwah yang menyimpang dari Islam bahkan sebagian mereka berani menghukumi as-salafiyah bukan dari Islam namun dari bentukan orang-orang Yahudi dari kalangan Zionis itulah tuduhan mereka terhadap as-salafiyah ma'asyiral muslimin rahimakumullah istilah as-salafiyah adalah sebuah penisbatan kepada salaf. Dan yang dimaksud dengan as-salaf di sini dalam penisbatannya secara syar'i adalah nisbat kepada generasi awal dari umat ini. Generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum dan dua kurun setelahnya dari kalangan tabi'in dan asba'u tabi'in maka as-salafiyah merupakan penisbatan kepada generasi tersebut yaitu kepada mereka orang-orang yang berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas jejak Rasulullah alaihi salatu wassalam istiqamah di atas jalannya dan tiga generasi ini yang merupakan generasi terbaik yang tentunya diakui oleh seluruh kaum muslimin. Tidak ada yang mengingkari dari kaum muslimin bahwa tiga generasi pertama dari umat ini adalah sebaik-baik generasi. Sebaik-baik manusia. seluruh yang namanya muslim mengakui hal tersebut. Adapun yang mengatakan bahwa generasi itu adalah generasi yang penuh dengan keburukan sampai di antara mereka ada yang mengatakan bahwa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayoritas yang ada di generasi itu telah murtad dari Islam maka mereka bukanlah bagian dari muslimin seperti anggapan kaum Syiah yang menganggap murtadnya para sahabat radhiyallahu taala anhum sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau seperti kaum khawarij yang menganggap kafirnya sebagian para sahabat terkhusus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dan yang bersamanya dan Muawiyah radhiyallahu taala dan yang bersamanya mereka menganggapnya kafir dan menganggap mereka sebagai orang-orang yang murtad dari Islam maka mereka ini menyimpang dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun seorang muslim yang mengaku berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah tidak sepantasnya untuk ragu tentang keistimewaan tiga generasi tersebut terutama generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebab generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah generasi yang telah diakui kebaikannya yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Adapun persaksian dari Allah Jalla wa'ala di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sekian banyak firman-Nya yang memuji generasi para sahabat di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia ini di mana kalian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala ayat ini turun maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firmannya dalam bentuk khitab kuntum kalian dan kalian ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka adalah sebaik-baik umat mereka adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. ini. Dan Allah Jalla wa'ala juga menjelaskan dalam firmannya dalam surat At-Taubah والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه dan orang-orang terdahulu dari kaum muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka dan mereka pun ridha dengan pemberian Allah Jalla ala wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'azim dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk mereka jannat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar maka ayat ini tentu tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud as al-awwalun adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipertegas lagi dengan sifat minal muhajirin wal ansar. Dari kaum muhajirin dan ansar. Muhajirin mereka yang berhijrah meninggalkan Makkah yaitu para sahabat dari kaum Quraisy meninggalkan negeri yang mereka cintai yaitu Makkah berhijrah mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mereka yang disebutkan oleh Allah Jalla wa ala ulaika humus sadiqun mereka lah hamba-hamba yang jujur dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, dengan ihsan, dengan penuh ketelitian, maka Allah meridhai mereka. Apa yang Allah ridhai dari mereka disebutkan secara umum, mutlak menunjukkan keumuman bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhai para sahabat zahiran wa batinan. Zahirnya mereka dari amalan-amalan yang mereka lakukan. Demikian pula apa yang terdapat di dalam batinnya mereka dari keimanan, keikhlasan dan tawakalnya mereka kepada Allah dan kesiqahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya Allah ridai dan dipertegas lagi dalam firman Allah Jalla wa ala dalam suratul Fath Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول Rasulullah walladzina ma'ah dan orang-orang yang bersama mereka dan orang-orang yang bersama mereka siapa yang bersama Afwan dan orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang bersama Rasulullah Abu Jahal Abu Lahab tentu mereka bukan yang dimaksud yang dimaksud adalah mereka yang hidup bersama Rasulullah alaihi wassalam dalam keimanan berjuang bersama Rasulullah merasakan suka dan duka bersama Rasulullah alaihi wassalam mereka inilah yang bersama Rasulullah keras terhadap orang-orang kafir dan saling menyayangi di antara mereka engkau melihat mereka ruk'an sujadan melakukan ruku' dan sujud yakni zahir mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Jalla wa'ala memuji zahirnya para sahabat bahwa mereka ruku' mereka sujud mereka beramal saleh yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana mereka mengharapkan keutamaan dan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala ini batinnya mereka jadi Allah Subhanahu wa taala memuji zahirnya para sahabat dan apa yang terdapat di dalam batin mereka, dalam hati-hati mereka. Dan masih banyak lagi dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Adapun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kalah banyaknya pujian-pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik terhadap orang-orang tertentu, individu-individu tertentu dari para sahabat atau pujian secara umum tentang keutamaan mereka. Di antaranya yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik manusia adalah abadku yang hidup bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam al-qarnu alladhi bu'ithu fihim generasi yang aku diutus ke tengah-tengah mereka. Kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang baiknya generasi tersebut. Keistimewaan generasi itu yang mereka hidup bersama Rasulullah alaihi wasallam dengan keimanan dengan keikhlasan kesungguhan dalam berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak sepantasnya seorang muslim meragukan tentang keutamaan mereka. Mereka inilah yang disebut dengan as-salafus salih. Generasi terdahulu yang saleh. Dalam bahasa Arab disebut salaf. Menisbatkan diri kepada salaf itu namanya salafiyah. Dan seorang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam berdasarkan pemahaman para sahabat itu disebut salafi Jadi penisbatan salafi atau dakwah salafiyah adalah penisbatan yang tidak sepantasnya seorang muslim meragukan tentang kebenaran penisbatan itu. Karena istilah dari salafiyah tersebut adalah sebuah istilah untuk menjelaskan tentang sikap seorang muslim dalam memahami Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita meyakini bahwa orang yang paling mengerti, yang paling memahami, yang paling dalam ilmunya tentang Al-Qur'anul Karim dan sunnah siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka adalah generasi yang a'lam wa ahkam wa aslam. Yang paling berilmu. Yang paling bijaksana dalam menetapkan sesuatu. Dan paling selamat. Selamat manhaj mereka. Selamat amalan mereka dari berbagai penyimpangan dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali beliau ketika menjelaskan tentang kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka beliau menyebutkan para sahabat jalannya para sahabat manhajnya para sahabat Ketika Nabi Alaihissalam menerangkan tentang hadis perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat ini menjadi 73 golongan. Sataftariqu ummati ala 73 firqa, Kulluha fin nari illa wahidatan. Akan berpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Semuanya diancam dengan neraka kecuali satu yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat bertanya, siapakah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jamaah. Dan dalam riwayat At-Tirmidzi Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang siapakah yang dimaksud al-jamaah ini. Kata beliau, "Hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Siapa yang berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini merupakan salah satu di antara sekian banyak hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jalan keselamatan yang menyelamatkan kaum muslimin dari penyimpangan manakala mereka berjalan di atas jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum yang para sahabat ini berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab jalannya Rasulullah tidak bisa dipisahkan dari para sahabat. Berjalan di atas jalan Nabi alaihi salatu wasallam Seseorang yang berjalan di atas jalannya Rasulullah alaihi salatu wasallam pasti dia berjalan di atas jalan para sahabat. Menyimpang dari jalannya para sahabat. Menyimpang dari bimbingan para sahabat radhiyallahu taala anhum berarti dia tidak berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dia mengaku berjalan di atas jalannya Nabi alaihi salatu wasallam. Dua jalan ini tidak bisa dipisahkan. Seringkali Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada umatnya bahwa jalannya beliau adalah jalannya para sahabat. berjalan di atas jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh seseorang kecuali apabila dia mengikuti bimbingan para sahabat radhiyallahu taala Dalam hadis Al-Irbat bin Sariyah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perselisihan dan perpecahan yang akan terjadi di tengah-tengah umat ini فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي Siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya setelah meninggalnya Rasulullah SAW maka dia akan melihat perselisihan yang banyak terjadi di tengah-tengah umat ini. Itu sepeninggal Rasulullah SAW. Tatkala mulai bermunculannya bid'ah penyimpangan. Apa nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya al-khulafa ar-rashidun Hadis ini juga menegaskan apa yang telah kita sebutkan tadi. Bahwa Al-Khulafa Ar-Rashidun berjalan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mengikuti bimbingan mereka dalam memahami Islam dan dalam mengamalkan Islam adalah merupakan jalan keselamatan. Dari sini kita mengetahui bahwa metode salafiyah di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala adalah metode yang hak. Karena itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى وسلم فإنهم خير هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا هم قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بما كان من آثارهم فإنهم كانوا على هدى مستقيم kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu siapa di antara kalian yang ingin mengambil sebuah contoh yang ingin menjadikan seseorang sebagai panutannya maka jadikanlah panutan orang yang telah meninggal sebab orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah hati bisa berbolak-balik sore hari dia mukmin keesokan harinya dia kafir atau di pagi hari dia mukmin keesokan harinya ke, di sore harinya dia kafir namun yang telah meninggal dan dipersaksikan keistiqomahan mereka di atas al-haq maka mereka itulah yang dijadikan sebagai panutan yang dimaksud kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya mereka adalah orang yang paling baik hatinya dari kalangan umat ini. Yang paling dalam ilmunya, paling minim kesalahannya. Mereka adalah kaum yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani rasulnya dan untuk menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka dan berpegang teguhlah dengan jejak-jejak mereka karena sesungguhnya mereka berjalan di atas hidayah yang lurus dan ini nasihat yang hak dari seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu maka sekali lagi dari sini menjelaskan pada kita bahwa penisbatan salafiyah yang merupakan penisbatan kepada generasi yang terbaik dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah sesuatu yang tercela. Bahkan itu adalah penisbatan yang hak. Tatkala kita melihat munculnya berbagai macam penyimpangan dalam memahami Islam dan mereka juga mengaku sebagai muslimin sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam berbagai macam bid'ah bermunculan dari bid'ah asy-syiah al-khawarij al-qadariyah al-jahmiyah al-mu'tazilah dan bid'ah-bid'ah yang lainnya maka muncullah penisbatan as-salafiyah untuk mengidentifikasi sebuah sikap dalam memahami Islam yang menyelisihi kelompok-kelompok yang menyimpang dalam memahami Islam tersebut. Maka itulah yang disebut as-salafiyah. Yang dengan nama lain disebut ahlus sunnah wal yang inti dari sikap ini adalah menyatakan tentang cara memahami Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara memahaminya? Bagaimana cara mengamalkannya? Kita kembalikan pada sebuah generasi yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah yang dipuji oleh Allah. Dan tidak ada pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam terhadap generasi terbelakang. Generasi setelah generasi yang penuh dengan keistimewaan. Bahkan generasi terbelakang itu selalu diidentikan dengan fitnah yang bermunculan dan kesesatan yang menyebar. Allah Jalla wa'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا maka akan muncul generasi berikutnya yang mereka menyanyiakan salat mengikuti hawa nafsu dan mereka terjatuh dalam penyimpangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wa sallam tidak akan datang sebuah masa melainkan masa yang setelahnya itu lebih buruk dari masa sebelumnya aku mendengarkan ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka masa yang datang setelahnya lebih buruk dari masa sebelumnya. Semakin zaman itu menjauh dari zaman Rasulullah alaihissalatu wassalam menunjukkan zaman itu semakin mendekati hari kiamat. Dan semakin dekat hari kiamat maka semakin bertambah pula fitnah yang menyebar kesesatan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Nah, oleh karena itu, seorang muslim apabila ingin berislam dengan Islam yang sahih, maka wajib baginya untuk merujuk kepada sebuah generasi yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara yang lain dan mereka itulah generasi as-salafus salih maka sungguh tidak ada celaan sama sekali bagi seorang yang menisbatkan dalam maham Islam dengan penisbatan salafiyah sebab salafiyah bukanlah sebuah nisbat kepada satu kelompok atau kepada satu partai atau pada satu jamaah yang muncul sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam namun salafiyah adalah merupakan penisbatan dalam memahami Islam yang sahih yang memahami Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman as-salafus salih kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا tidak ada celaan tidak ada aib bagi seorang menampakkan mazhabus salaf dan menisbatkan diri kepadanya dan merujuk kepadanya bahkan wajib untuk menerima itu berdasarkan kesepakatan ulama sebab madhab salaf tidaklah melainkan kebenaran tidaklah melainkan kebenaran jadi dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah terbantahkan orang-orang yang menuduh bahwa as-salafiyah itu adalah sebuah kelompok tertentu yang punya pemimpin tertentu yang tidak boleh keluar dari aturan pemimpin tersebut. Alhamdulillah, as-salafiyah ahlus sunnah wal jamaah tidak punya pemimpin kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang setiap ucapannya diterima. Adapun selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Abdullah Malik bin Anas Imam dari Hijrah radhiyallahu taala anhu ketika beliau berada di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau mengatakan kullun yu'khadhu wa yurad illa kalam sahibi hadzal qabr setiap ucapan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali ucapan pemilik dari kuburan ini yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jadi sekali lagi dari sini tidak ada keanehan dengan penisbatan salafiyah itu Bahkan itu merupakan nisbah yang mulia yang maknanya ingin menjadi muslim yang benar. Ingin menjadi seorang muslim yang berjalan di atas Al-Qur'anul kirim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang telah diridhai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya kira kalau seorang memahami hal ini tidak sepantasnya dia menolak istilah salafiyah. Sampai ada yang mengatakan salafi itu sesat. Atau ada yang mengatakan bahwa salafi itu adalah sebuah kelompok atau sebuah partai yang menyimpang sampai-sampai ada yang mengatakan kafir dan keluar dari Islam. Bagaimana mungkin dikatakan istilah salafiyah? Yang kita maksudkan di sini adalah istilah salafiyah yang merupakan penisbatan yang mulia. Tentu berbeda nanti keadaannya ketika kita melihat adanya kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan salafiyah namun dakwah salafiyah berlepas diri dari mereka. Ini yang nanti akan kita bahas insyaallah taala. Nah, setelah kita memahami hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari sini kita mengetahui prinsip dakwah salafiyah. Bahwa ad-da'wah salafiyah atau al-manhajus salafi di dalam memahami berbagai macam persoalan yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini mereka tidak keluar dari koridor yang telah disebutkan. Selalu mereka kembalikan kepada Al-Qur'an Al Karim dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sikap serta pemahaman para ulama as-salafus tidak akan keluar dari rel ini. siapa yang keluar dari koridor ini maka mereka bukan bahagian dari salafiyah meskipun mengaku sebagai salafi karena pengakuan itu bisa saja dilakukan oleh siapa saja iya kan kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidhaka siapa saja bisa mengaku punya hubungan dengan Laila tapi Laila sendiri nggak ngerti siapa itu orang. Si Fulan mengatakan, oh itu Laila itu milik saya. Ada hubungan ini, ada hubungan itu. Dengan Laila. Ketika Laila ditanya, nggak nggak ngaku. Laila tidak mengenal siapa dia. Bisa saja seorang mengaku sebagai seorang Sunni, sebagai seorang Salafi, akan tetapi melihat pemahamannya, melihat manhajnya, melihat sikap-sikapnya dalam berislam, maka as-salafiyah berlepas diri dari mereka. Jadi jangan mencela istilah salafiyah. Karena itu adalah istilah yang hak. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita memahami bahwa al-manhajus salafi atau dakwah salafiyah adalah dakwah yang hak. Namun di mana kebenaran itu muncul jangan dikira bahwa iblis dan bala tentaranya tidak tinggal diam. Jangan dikira bahwa mereka beristirahat Jangan dikira bahwa mereka tidak melakukan gerakan-gerakan untuk melenyapkan kebenaran tersebut di muka bumi. Dan itu merupakan sunnatullah di mana terdapat al-haq maka di sana muncul pula kebatilan yang berusaha mengaburkan dan memadamkan cahaya al-haq. Itu sunnatullah Allah Jalla wa'ala berfirman وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا Demikianlah kami telah menjadikan setiap nabi pasti memiliki musuh. berupa syaitan, syaitan dari kalangan jin dan manusia yang mereka saling bahu membahu dengan ucapan yang manis yang menipu umat yang menjauhkan umat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika muncul kebenaran maka di saat itu pula gerakan iblis dan yang bersamanya terus menyebarkan berbagai macam fitnah yang berusaha menutupi kebenaran tersebut dan mengaburkan kebenaran dari orang-orang yang hendak berjalan di atasnya. Sehingga inilah yang menyebabkan munculnya syubuhat. Munculnya ittihamat, tuduhan-tuduhan terhadap ad-da'wah salafiyah. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah para ulama pun tidak tidak akan tinggal diam. Ketika muncul berbagai macam tuduhan yang berusaha untuk menyudutkan ahlul haq maka para ulama bangkit menjelaskan dan menyingkap syubhat tersebut dan menampakkan kebenaran di hadapan umat ini. Dan itu juga bagian dari ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi di muka bumi ini. Telah menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam fitnah dituduhkan kepada beliau. Tuduhan sebagai tukang sihir, tuduhan sebagai dukun, orang gila, orang yang haus kekuasaan, orang yang tidak menegakkan dakwah kecuali karena urusan syahwat. Ini tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yuqalu laka illa ma qad qila fi rusul min qablik. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dikatakan tuduhan fitnah ini kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelummu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamba yang paling bertakwa yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas dari berbagai macam tuduhan berbagai macam fitnah yang menimpa beliau alaihi salatu wassalam apalagi selain Rasulullah dari kalangan para ulama para dai para ustadz yang berusaha mengajak umat ini kepada kebaikan ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda fa kaifa ana Allah tidak selamat dari cercaan hamba-hambanya Allah sendiri tidak selamat mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala punya anak. Mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala punya istri. Mereka mengatakan para malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Allah tidak selamat dari cercaan hamba-hambanya. dan tidak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat dari cercaan umatnya. Apalagi saya. Apalagi seorang dai, apalagi seorang ustaz tidak selamat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala di gua Hira Beliau dalam keadaan ketakutan. Belum memahami apa yang sedang beliau alami. Takut sampai pulang ke rumahnya. Meminta selimut. Dari keluarganya. Sampai kemudian beliau merasa tenang. Lalu beliau pun dibawa oleh Khadijah radhiyallahu taala anha istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa kepada anak paman beliau Waraq bin Naufal yang dia seorang Nasrani yang berjalan di atas agama yang hak dari peninggalan Isa alaihissalam dia membaca kitab wahyu begitu mendengarkan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau pun memahami bahwa yang datang kepada Rasulullah alaihi wasallam adalah seorang teman rahasia yang pernah mendatangi Musa alaihissalam. Jibril. Sampai kemudian beliau mengatakan, alangkah inginnya, ya laitani hayyan, idh yukhrijuka qaumuka. Alangkah inginnya aku hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaget. Maka beliau pun bertanya kepada Warqah, "Awa mukhrijahum? Apakah mereka akan mengusir aku dari kampung halamanku?" Kata Warqah, "Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udhi." Tidak seorang pun yang membawa seperti apa yang kau bawa ini dari al-haq, dari kebenaran, melainkan dia pasti akan disakiti. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benar apa yang dikatakan oleh Waraqah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal beliau berdakwah terkhusus di Makkah beliau mendapatkan cobaan yang luar biasa cobaan demi cobaan yang bertubi-tubi sampai menyebabkan para sahabat berhijrah berhijrah ke Habasyah sampai dua kali. Kemudian setelah itu berhijrah ke Al-Madinah bersama Rasulullah alaihi Ketika Rasulullah alaihi akan meninggalkan kota Makkah, beliau mengatakan kepada Makkah itu wallahi innaki la ardul wa innaki la ahabbu ardillahi ilai Laula ukhrijtu ma kharajtu. Demi Allah, engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Kalau seandainya aku tidak dikeluarkan darimu, aku tidak akan meninggalkanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Makkah kurhan terpaksa karena tekanan demi tekanan yang dialami oleh Nabi Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan subhanallah itu pun akan menimpa siapa saja yang berjalan di atas al-haq. Yang berjalan di atas kebenaran sesuai dengan kadar keimanan mereka. Mungkin banyak di antara kita yang belum pernah diusir dari kampung halamannya. Masih di kampungnya sendiri dia berdakwah. Alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala melihat kelemahan kita. Ini kalau diusirin repot ini. Ya. Tambah payah mungkin dia berat, tidak mampu menahan seperti bertahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertahannya para sahabat karena keimanan mereka yang menghujam dalam hati-hati mereka yang sangat kokoh menyebabkan mereka rela meninggalkan kampung halaman mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddul bala al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal. Yubtala ar-rajul ala hasab dinih. Cobaan yang paling berat yang dirasakan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Seorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kadar keimanannya. Mungkin ketika kita diuji seperti diujinya para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita tidak mampu, lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya sesuai dengan kadar keimanannya. Namun ujian itu selalu ada. Selama adanya iblis. Dan iblis telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diakhirkan kematiannya. Sampai kapan? Ila yaumi ba'tsun. Sampai hari kebangkitan. Sehingga kesesatan itu akan terus ada gerakan iblis dan yang bersamanya dari bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia terus akan menyebarkan fitnah termasuk di antara cara mereka memalingkan manusia dari al-haq adalah menyebarkan berbagai macam syubhat dan tuduhan-tuduhan terhadap ahlul haq dan orang-orang berjalan di atas kebenaran tersebut. Baik. Ini sesi yang pertama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.